الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد طيب kita masuk pada nama yang ke keberapa? Ketiga, keempat kelima ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali bukan dalam bukan cuma sekali dua kali sering kita jumpai di dalam Al-Quran kadang bersendirian kadang bergandengan dengan Ar-Rahim nama Allah Ar-Rahman kalau Ar-Rahim sendiri juga disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali kadang bergabung dengan bersama dengan nama Allah yang lainnya. Intinya dua nama ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada sifat, ada nama Allah Ar-Rahman. Berapa ayat di dalam surah Al-Fatihah, kemudian surat An-Naml, kemudian surat Al-Isra, Surat An-Naml itu perkata eh, dalam bentuk yakni ya risalah surat dari Nabi Sulaiman. Allah ceritakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 110 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى dalam surat Taha Ar-Rahman al arsy istawa dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, di dalam pengajian tafsir Syekh Sa'di disebutkan ini. Ar-Rahman Ar-Rahim isman dalani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah Dua nama Allah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang maha luas. Rahmat dengan pengertian kita pahami bahasa secara bahasa rahmat. Tapi tentu dinisbahkan kepada Allah beda dengan rahmat yang ada pada manusia. Apa buktinya? Kisah yang, di, yang disebutkan dari Abu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <clears throat> yang kisah tentang uh, tawanan perang. Nah, seorang wanita yang dia menemukan anaknya di dalam kumpulan tawanan perang, kemudian dia mendekapnya dan menyusuinya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita ini akan lemparkan anaknya ke dalam api atau tidak? Tidak mungkin Rasulullah, wallahi tidak mungkin. Nah sayangnya wanita itu pada anak tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihil mar'ah min hadihi bi waladiha." Hadhihi mar'ah bi waladiha. Min hadihi bi waladiha. Allah itu, itu lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan dia ini kepada anaknya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, yang menunjukkan bahwa sifat rahmat adalah sifat yang sudah dikenal Disebutkan oleh Syekh Sa'di dua nama ini menunjukkan sifat Allah yang maha luas maha besarlah rahmat tersebut allati wasi'at kulla yang meliputi segala sesuatu wa ammat kulla hayyin merata terhadap seluruh makhluk وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله dan Allah tetapkan nih rahmatnya itu khusus untuk hamba hamba yang bertakwa dan mengikuti para rasulnya. Ini rahmat. Nah. Baik. Ketika disebutkan beriringan, Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat yang melekat, yakni sifat zatiyah. Ketika disebutkan beriringan, nama Allah ini menunjukkan Ar-Rahman menunjuk kepada zat Allah, Ini artinya dia sebagai sifat zatiyah, sifat yang melekat. Sedangkan Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim menunjuk kepada sifat yang berkaitan dengan objek almarhum yang dirahmati. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dia adalah Dzurrahmah. Wa rabbukal ghaniyyu Dzurrahmah, surat Al-An'am ayat 133. Kemudian dalam ayat yang dalam surat yang sama surat Al-An'am juga ayat 147 Allah berfirman fa in kadzabuka Faqul rabbukum faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Surat Al-An'am ayat 147. Dan dalam surat Al-Kahfi ayat 58. wa qawluhu wa rabbukal ghafur dzur rahmah dan Rabbmu Maha Pengampun lagi memiliki rahmat fala makhlukun illa wa qad wasalat ilaihi rahmatullah tidak ada satu makhluk pun mati ataupun makhluk yang mati benda mati maupun benda hidup makhluk-makhluk hidup itu semuanya merata mendapatkan rahmat Allah sampai kepada mereka rahmat Allah wa ghamarahu fadluhu wa ihsanuhu. Diliputi oleh karunia dan kebaikan kebaikan Allah. Nah. Jadi Ar-Rahman lil was itu menunjukkan sifat, Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatan. Bahwa Allah merahmati siapa yang dia kehendaki. Nah. Yang dikatakan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman menunjukkan kepada bahwa rahmat itu adalah merupakan sifat Allah. Rahmat itu adalah merupakan sifat Allah. Ini disebutkan dalam banyak ayat dalam surat Al-An'am. Kata Kata Rabbukum ala nafsihi rahmat. Allah menetapkan untuk dirinya punya sifat rahmat. Bahkan dalam ayat dan surat itu juga ya. Nah, rahmat Allah itu mendahului murkanya, mengalahkan murka. Atau dalam riwayat juga mendahului dan mengalahkan murka Allah. Warrahim menunjukkan bahwa dia yarhamu khalqahu, merahmati makhluknya. Dan rahmat Allah itu ada dua. Tadi sudah disyaratkan, Ammah wa khasah. Umum dan khusus. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. ammal ammah Adapun yang umum ini jelas tadi kan disinggung. Jadi jami'il makhluk, di jami'il khalq meliputi semua atau berlaku untuk semua makhluknya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Tidak ada yang kena tidak mendapatkan rahmat. Hatta iblis. Hatta iblis. Fakullu khalqin, fakullu khal, fakullu khalqi marhumun birahmatillah. Semua makhluk, hatta iblis. Marhum dirahmati dengan rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang dia dapatkan. Apa tidak darahnya? Sampai sekarang masih bernafas dia. Nah, dia masih bisa dia merajalela. Kalau tidak ada rahmat Allah, maka makhluk ini ma'akalu wa masyaribu. Tidak makan, tidak akan minum. Ini semua adalah karena rahmat Allah. Wa maktasabu. Mereka tidak akan berusaha. Tidak akan berusaha beker, bekerja. Tapi Allah merahmati mereka apa bentuk rahmat Allah? Allah siapkan untuk mereka apa yang bisa menopang tubuh mereka. Allah persiapkan, Allah rahmati dia, Allah ilhamkan dia untuk cari makan. Ada tersedia bahannya, Allah ilhamkan dia untuk memasaknya. Rahmat dari Allah. Minal ma'isyah duniawiyah. Ini yang, yang umum. Orang kafir dapat bagian. Orang kafir pun dah, dah. Wa amma rahmatuhul ada adapun rahmat yang khas, yang khusus. Fahiya khassatun bil mu'minin. Itu khusus untuk orang yang beriman. Dan itu rahmat tersebut berlanjut sampai ke akhirat. Untuk orang yang mukmin itu dari dunia sampai akhirat. Di dunia Allah berikan mereka apa yang bisa menopang tubuh mereka. Di akhirat Allah rahmati mereka dengan sesuatu yang bisa menopang agama mereka. Menyelamatkan nah, diri mereka. Baik. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kelaziman adalah merupakan kelaziman dari konsekuensi dari kesempurnaan zatnya. Rahmat Allah yang maha sempurna adalah konsekuensi dari zatnya yang maha sempurna. Terkait dengan semua sifat-sifat zatiah Allah yang juga maha sempurna seperti apa? Ilmunya, kudratnya, hayatihi maha hidupnya Allah sam'ihi maha mendengarnya maha melihatnya nah Yang ingin menunjukkan apa? Bahwa sifat rahmat itu melekat sebagaimana sifat-sifat ini tadi melekat pada Allah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas. Tidak pernah hilang sekejap pun sifat-sifat ini pada pada Allah, eh, dari Allah. Sifat dia sifat hayat yang maha sempurna. Sejak dahulu Allah punya sifat hayat yang maha sempurna. Sejak dahulu Allah memiliki sifat ilmu yang maha sempurna. Nah, dengan ilmunya itu dia tahu, Allah maha tahu siapa yang berhak. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Kenapa? Sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Dan ini nikmat bagian dari rahmat Allah. Baik. Seperti tadi dalam ayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihi rahmah. Allah menjadi menetapkan sifat rahmat itu bagi dirinya. Dan Allah mengharamkan apa? Kezaliman. Murka itu tidak dijadikan sebagai sifat melekat. Nah, luasnya rahmat Allah wasi'atu rahmatihi luasnya rahmat Allah itu menyeratkan annahu bahwa Allah Subhanahu wa taala la yahliku alaihi ahadun minal mu'minin min ahli tauhidihi wa mahabbatihi. Ini tidak akan binasa karena Allah, karena dia. Artinya disebabkan oleh gara-gara Allah. Nah, celaka. Artinya tidak mungkin celaka seorang yang mukmin, yang bertauhid, yang mencintai, yang termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Tidak akan celaka, celaka tidak akan rugi. ayat tadi yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 54 kata rabbukum ala nafsihi rahmah itu janji dari Allah, ketetapan dari Allah yang tidak akan mungkin Allah mengingkari mengingkari janji. Kemudian disebutkan bahwa rahmat Allah itu dalam majmu fatwa disebutkan bahwa rahmatuhu Rahmat Allah itu adalah ismun jami'un kulli khairin. Ismun jami'un kulli khairin. Nah, kata yang meliputi semua semua kebaikan, semua hal yang baik. Dia maha lebih penyayang kepada kita dari semua yang penyayang. Sebutlah siapa yang paling penyayang di kalangan makhluk. Allah jauh lebih penyayang dari makhluknya terhadap kalau misalnya ada makhluknya itu sama mereka. Allah pun penyayang kepada hambanya. Lebih penyayang kepada kita <clears throat> daripada orang-orang tua kita. Daripada ayah kita, ibu kita, lebih penyayang kepada kita daripada anak-anak kita kalaupun anak-anak itu sayang kepada kita. Bahkan lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala. Lebih penyayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Sementara kalau kita sayang kepada diri kita, istilahnya melakukan apa hal-hal yang narsis. Iya. Yeah berlebihan kadang-kadang enggak enggak nggak ada enggak ada dasarnya menyayangi diri justru menjerumuskannya fakullu rahimin lil abdi wallahu arhamu bihi minhu siapapun yang penyayang kepada sesama maka Allah jauh lebih penyayang daripada dia kepada sesama disebutkan dalam hadis tadi kisah cerita ya nah, di sini disebutkan dari Abu Hurairah juga dari Abu Hurairah juga dari Umar bin Khattab. Nah, dalam hadis Abu Hurairah yang mirip dengan itu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabi. Ini hadis mubham tapi sahih ya karena justru adalah sahabat. Seorang sahabat membawa datang kepada Nabi SAW bersama seorang anak kecil, anaknya lah, anaknya. Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disahihkan oleh Syarbani. Adabul Mufrad nomor 377. Kata Abu Hurairah, seseorang datang kepada Nabi bersama anak kecil, balita Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabi. Faja'ala yadhummuhu ilaihi. Mulailah dia mendekap anak itu ke dipeluk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu, Kau menyayangi dia? Wala na'am. Ya. Qala fallahu arhamu bika minka bi. Wa huwa arhamur rahim. Allah jauh lebih penyayang kepadamu daripada kamu sayang kepada dia daripada sayangmu kepada kepada dia Allah jauh lebih sayang kepadamu dibandingkan rasa sayangmu kepada anak tersebut. Wahwa arhamur Nah, dan kasih sayang ah, disebutkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya beda, tidak bisa dibandingi. Seperti dalam upaya kasih anak sepanjang galah kasih ibu sepanjang jalan. Tidak akan bisa dibalas. La yusawiha syai'un min rahmatin nasi abadan. Tidak akan bisa diimbangi oleh kasih sayang manusia manapun selamanya. Sakit pun kita, tidak ada yang dulu syair lagu-lagunya memang lagu ada apa pantun-pantun Minang kecil kalau sayangnya induk semang, jika badan kekar. Kalau sudah lulus sudah tinggal pensiun pecat. Sayangnya istri ya juga ada uang abang bisa yang <laughs> sebagiannya. Ya. Sayangnya ibu, hatta kita bangkrut pun jahat pun jadi subhanallah. Ya. Tetap kita sebagai anaknya. Tetap dia begitu sayangnya pada anak. Nah. Tapi wa aina taqa'u rahmatul walidah min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'. Bagaimana membandingkannya? Enggak mungkin bisa dibandingkan kasih sayang Allah. Kalau Allah Subhanahu Rasulullah menyebutkan Allahu arhamu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah jauh lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan wanita itu kepada anaknya. Saking sayangnya wanita itu pada anaknya dicari di tengah-tengah tawanan perang. Begitu dapat didekat disusukannya. Ditanya oleh para eh, Rasulullah kepada para sahabat, kira-kira dilemparkan anaknya mau ditega dia melemparkan anaknya ke api? Enggak mungkin, wallahi enggak mungkin ya Rasulullah. Saking sayangnya seorang ibu pada anaknya, Na'udzillah. Sekarang ini banyak orang yang justru Nasallahu salam walafiat. Sebagian perempuan malah menyanyiakan anaknya. Orang tua malah membunuh anaknya. Ada nenek yang merebus anaknya, cucunya. Nah. Allah Ustaz Baik. Allah maha pengasih kepada hambanya dibandingkan sang ibu kepada anaknya. Dibuktikan lagi disebutkan dalam hadis. Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ja'al Allah rahmat mi'atin juz'in fi mi'ati juz'in. Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah tahan 99 bagian di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah <clears throat> Dan Allah turunkan ke bumi satu bagian. Famin dalikal juz dari yang satu itulah hamul khalq makhluk itu berkasih sayang. Hatta tarfa'an al-faras hafirahan waladiha khasyata an tusibahu sampai-sampai seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya. Kenapa? Khawatir anaknya tertendang dia, keinjak dia. Subhanallah, seekor kuda, binatang. Dia tahan tangannya, kakinya untuk tidak menerkam, membunuh Subhanallah. Ada di antara manusia yang tega dia menyembelih anaknya, membuang anaknya. Kalau laki-laki masih ini perempuan, ibunya sendiri siapa tidak tahu. Tapi yang jelas kita sudah sering dengar berita seperti itu. <clears throat> Wal maksud dengan hadis-hadis tadi wa tamthilu lima khalaqahu Allah min ar-rahmah bi ibadihi. Wa laysa al-maqsud wa sifat ar rahmah ila tis'in wa tis'in. Maksudnya itu adalah mengumpamakan <clears throat> ya, mengumpamakan yakni apa yang Allah ciptakan dari rahmat kepada hambanya itu dengan sebab rahmat itu ya bagaimana ini apa yang diperbuat oleh Allah kepada hamba-hambanya nah, bukan membagi sifat rahmat itu sendiri menjadi 99 nah Baik. <clears throat> Wa min athari hadhihi rahmah di antara bukti atau bekas pengaruh dari rahmat tersebut yang Allah turunkan ke dunia itu binatang mengangkat kakinya dari anaknya tidak mau menginjak anaknya. Nah, Nah, ini diantar yang ini kepada makhluk secara kepada binatang. Jadi sekarang terkait dengan kita. <clears throat> وقد أعطاك الله تعالى من الرحمة rahmah عطايا كريمة عزيزة karimatan Allah sudah memberikan kepadamu dari satu rahmat itu pemberian yang sangat agung, sangat mulia. Apa buktinya? Waqad an'amallahu 'alaika ibtida'an Allah telah melimpahkan nikmat kepadamu secara sejak awal bi ajzalil mawahib wa afdalil ataya sebesar-besar pemberian dan seutama-utama anugerah untuk kamu, untuk kita. Apa itu? Husnus surah. Bentuk yang indah. Bentuk yang indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam sebaik-baik bentuk. Wa kamalil khilqah, sempurna ciptaannya. Sempurna ciptaan kita. Khalqiyah, lahiriah kita begitu sempurna. Kulit tidak seperti kulit monyet yang penuh dengan bulu yang menutupi tubuhnya atau seperti ayam. Ya. Wakiwamil bunyah, postur yang tegak lurus yang seimbang wa i'dadil alah sejumlah alat yang ber, berfungsi sesuai dengan ber, bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian termasuk di antara rahmat Allah tersebut Allah memuliakan kita dengan qabulil ilmi menerima ilmu, mudah untuk diajari, mudah untuk dibentuk. Nah, itu salah satu ya, artinya nanti kembali apa? politik membantah pen, pernyataan iblis ya. Dia mengatakan anak khairun minhu khalaqtani min khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia dari sana dan kau ciptakan aku dari api. Dia menganggap bahwa api itu lebih baik daripada tanah. ini salah satu di antara bentuk apa namanya kemuliaan kelebihan sifat tanah. Sifat tanah itu mudah menyerap, mudah membentuk menyatu, sehingga mudah dia menerima ilmu. Kemudian rahmat Allah juga adalah Allah memberi petunjuk kepada kita untuk mengenal Allah. Termasuk rahmat Allah juga adalah bahwa Allah memberi hidayah kepada kita untuk mengenal Allah. Memberikan karunia kepada kita berupa iman dan taat. Yang ini dua hal ini al-iman wa ta'ah merupakan ajallun ni'am alal islam. Di mana dua nikmat ini, keimanan dan ketaatan merupakan nikmat yang paling mulia secara mutlak. Nah, dan Allah jadikan kita termasuk dari umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu rahmat. Kemudian Allah nah, termasuk rahmat juga adalah Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengenal sunnah dan mengenal al-jamaah. Nah, sehingga Famarjuun min fadlihi wa karamihi an yutimma dalik. Maka diharapkan dari karunia dan kemurahan Allah itu agar dia menyempurnakan itu semua untuk kita. Baik. Fabi rahmatihi dengan rahmat Allah pula arsala ilaina rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara rahmat Allah juga. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah juga Allah turunkan untuk kita kitab yang paling mulia, rahmat Allah juga Allah mengajari apa yang kita tidak tahu dalam urusan agamanya. Allah tunjuki kita. Allah beri hidayah kita. Menyelamatkan kita dari kesesatan. dengan rahmat Allah itu Allah mengajari kita apa yang tadi yang dulunya kita tidak tidak tahu termasuk dalam urusan nama-nama Allah ini. Nah, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk rahmat Allah itu nah, yang juga harus kita ingat kita sebagai orang-orang yang lalai ya, termasuk rahmat Allah adalah annahu la yu'akhiduna bil ghaflah an syukri Allah tidak menghukum kita. Allah tidak segera menghukum kita yang lalai mensyukuri nikmatnya. Yang lalai mensyukuri nikmatnya yang kurang di dalam mengingat-ingatnya atau menghitung-hitung nikmat tersebut. Dan tidak menghukum kita karena kita tidak mampu untuk mengerjakan tanda syukur yang serendah walaupun itu yang paling yang paling rendah. Allah tidak segera menghukum kita Walaupun kita tidak mampu untuk menjalankan syukur yang paling rendah sekali. ini termasuk di antara rahmat Allah. nah ini <clears throat> terkait dengan Wamin rahmatihi khususnya ini bil mudnibin wal usah bagi orang-orang yang berdosa dan berbuat maksiat bahwa Allah Subhanahu wa taala la yu'alijuhum bil iqab Allah tidak menyegerakan hukuman kepada kepada mereka ini rahmat Allah. Bahkan Allah merahmati mereka Memaafkan mereka ya bahwa Allah memang kalau mereka bertobat. Allah lipat gandakan kebaikan mereka Nah. Termasuk diantara sama murahmati arhami rahimin. Ini diantara kesempurnaan rahmat Allah itu ada mungkin sering tapi kita lupa atau kita menganggapnya itu sebagai petaka. Kata beliau, "Annahu ajra ala ibadihi makariha Tusiluhu ila ma yuhibbun." Allah berlakukan, Allah timpakan kepada hamba-hambanya makarih Allah kenakan kepada mereka makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang makarih itu sebetulnya membawa mereka kepada apa yang mereka cintai, yang mereka suka, sukai. oh itu maksudnya? Pahami ya aja lah yang berakit-rakit dahulu, hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian kita ini mungkin nah, susah makan, pokoknya ini kerja. Nah, akhirnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita. Ini kan salah satu bentuknya. Itu rahmat dari Allah. Allah kenakan punya ini perjalanan kepada kita, berlakukan pada kita hal-hal yang tidak kita sukai. Kan kita enak tenang-tenang di rumah. Tapi ternyata tidak. Dan kita dibawa untuk keluar rumah, berpanas-panas, berdiri, ya mungkin beberapa jam baru duduk sebentar datang orang yang beli pengennya kan santai aja tapi di bawah kita keluar untuk nah, sampai kepada sesuatu yang dicintai bahkan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka dengan musibah dan alam rasa sakit <clears throat> bahkan Allah merahmati hamba-hambanya dengan berbagai musibah dan rasa sakit Allah jadikan rasa sakit itu sebagai sebuah kebaikan bagi orang yang mukmin jika mereka bersabar. Seperti dalam hadis yang sering kita sebut. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Idza asabatuhu sarra syakar. Fakana khairan lah wa in asabathu darra sabar. Fakana khairan lah. Walaysa dhalika illa li mukmin. Semua urusannya adalah baik orang yang mukmin itu. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Maka nasairallah. Dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Maka nasairallah. Dan itu tidak dirasakan kecuali orang yang mukmin. Dan termasuk rahmat Allah adalah kepada hambanya ujian yang Allah timpakan berupa perintah dan larangan. Islam bukan karena berhajat kepada mereka bukan karena Allah berhajat kepada mereka itu sebagai rah rahmat nah. Fa'awamiru Rabbi Ta'ala rahmatun wa ihsan. Perintah-perintah Allah itu Perintah-perintah Allah itu bisa dilihat nanti dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat wa ihsan wa syifa obat sembuhan wa dawa wa ghidha gizi nutrisi lil qulub bagi hati. Nah, nah yang seperti ini walaupun dikatakan dalam sebagiannya oleh sebagian ulama, ahli usul terutama mengatakan itu sebagai takalif. Tapi bagi orang-orang yang mereka sudah sampai nah, mengaminya merasakan bahwa itu semua adalah rahmat dari Allah, maka kewajiban-kewajiban perintah-perintah tersebut itu merupakan qurratul uyun bagi mereka sesuatu yang menyedapkan salat itu serba nikmat dia lakukan ringan betul-betul dia menghayati betul dia betul lebur dalam salatnya sehingga boleh kita ini seperti yang dirasakan oleh Urwah bin Zubair rahimahullah yang ketika dalam keadaan sakit kakinya harus diamputasi itu tidak butuh obat bius. Sholat dia beberapa rakaat, kemudian kaki itu dipotong dalam keadaan dia tidak keluar karena keluhan sakit sama sekali. Dia pingsan karena kehabisan darah. Kenapa? Mereka menjadikan sholat itu betul-betul bukan sebuah beban, bukan taklif. Tapi sesuatu yang menunjukkan nah, kelezatan, Nah, termasuk <clears throat> di antara rahmat Allah tapi kita yang sering lupa bahwa Allah menjadikan dunia ini sesuatu yang nah tidak menyenangkan seperti duri yang mengganjal Allah jadikan dunia ini keruh. Allah jadikan dunia ini keruh. Supaya apa? Supaya hambanya tidak cenderung kepada dunia. Supaya kita tidak cenderung kepada dunia. adalah bentuk-bentuk rahmat Allah. Ya, kemudian hal-hal yang lainnya besar-besar misalnya Allah menunjukkan langit dan bumi, kemudian lautan semua isi alam semesta ini di, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan mereka supaya mereka beribadah kepada kepada Allah. Ini ada hal yang juga penting. Faedah maslakiyah <clears throat> faedah maslakiyah dari suluk perilaku buah dari mengimani sifat Allah Ar-Rahman. Yang pertama, <clears throat> innal insana seorang manusia ketika dia tahu bahwa Allah adalah Rahim. Maka dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada rahmat Allah. Dan dia akan senantiasa menunggu rahmat tersebut. Dia akan berusaha untuk menunggu datangnya rahmat tersebut. Apa yang dia lakukan? Nah, dia dengan keyakinan bahwa rahmat Allah itu dekat. maka dia akan menjalankan semua sebab yang mengundang datangnya rahmat tersebut. Ada beberapa sebab. Yang pertama al-ihsan. Perbuatan-perbuatan ihsan sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 56. Surat yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat yang ke 56. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan ihsan dalam beribadah kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Khusyuk. Khauf raja, mahabbah wa ta'zim. Dan ihsan kepada sesama manusia. Semakin dia memperbanyak ihsannya, Semakin dekat dia dengan rahmat Allah. Nah, kenapa ini didahulukan? Nah, bagaimana yang Allah katakan hal jazaul ihsan illa ihsan dalam surat Ar-Rahman. Bukankah balasan perbuatan ihsan itu adalah al-ihsan juga, perbuatan bah, baik juga. Nah, dan Allah menjanjikan ladina ahsanul husna balasan yang lebih lipat kan ganda waziyadah bahkan dengan tambahan. Fa'adhamul ihsan ihsan yang paling tinggi yang, yang bagi mereka yang menginginkan rahmat Allah ada. Ya, yang pertama adalah berbuat yakni memiliki sifat ihsan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, ihsan yang paling tinggi adalah at-tauhid. Al-iman wa tauhid wal inabah ilallah. Al-iman wa tauhid wal inabah ilallah. Senantiasa kembali taat kepada Allah wal iqbal alaihi wa tawakkal alaihi wa tawakkul alaihi. Senantiasa datang kepada Allah dan senantiasa tawakal hanya kepada kepada Allah. Nah, hmm, lebih tinggi lagi seperti yang disebutkan dalam hadis, yakni ayya'budallaha ka'annahu yara. Beribadah dia kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dia beribadah kepada Allah ijlalan wa ta'ziman wa mahabbatan wa khasyatan wa hayaan. Dia beribadah kepada Allah dalam bentuk ijlal, ta'zim, mengagungkan, memuliakan, haya, merasa malu, khasyah, merasa takut dan mahabbah karena cinta, karena cinta. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, ittiba'ul Quran ilman wa amalan, mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an ilman wa amalan dalam ilmu dan pengamalan. Ya, dalilnya lihat dalam surat Al-An'am ayat 155. Al-An'am ayat 155. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يسرع هذا Naam, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab yang kami turunkan dia adalah kitab yang penuh berkah, kebaikan, maka ikutilah oleh kamu kitab tersebut dan bertakwalah pasti kamu mendapatkan rah rahmat. Al-Qur'anul Azim ini adalah rahmat yang terbesar hudan wa rahmatan lil Yang ketiga Yang ketiga Al-istima' li qira'atil Quran. Mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Bukan sekedar simak tapi apa? Istima. Istima. Maknanya apa? Mendengarkan. Jadi apa? Mendengar dengan perhati, perhatian. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 204 itu, "Wa quri al Qur'anu fastami'u lahu." Bukan perintah fasma'u. Fastami'u. Perhatikanlah, dengarkanlah dan diamlah untuk Al-Qur'an itu. ma'alakum turhamun. Semoga kamu mendapatkan rah. Nah. nah. Apa bedanya istima, perintah istima dengan perintah insat? Kalau insat fi Ini perintah yang lahir, artinya apa? Jangan bicara atau jangan menyibukkan sesuatu jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa me melalaikan dari mendengarkan Al-Qur'an main-main nah, ini artinya hati-hati kita yang sering masang kaset tape ya dengarkan murattal ya, eh, kerjanya di mana ya itu mananya sini annal insaf fi Bitar kita tahaddud awil istighal bima yashghalu an ini meninggal ini dalam bentuk yaitu zahir secara zahir dengan meninggalkan tahadur, meninggalkan pembicaraan atau kesibukan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak memperhatikan Al-Quran. Kalau memang bisa dia sambil bekerja betul ya, tidak masalah. Nah, adapun istima' lahu, nah, istima' lahu fahuwa an yulqiya sam'au dia betul-betul curahkan pendengarannya wa yahdur wa yuhdir qalbahu dia hadirkan hatinya ini namanya istima makanya katakan tadi mendengarkan dengan perha, perhatian ini istima dia mendengarkan betul-betul curahkan pendengarannya dan menghadirkan hatinya yang keempat mendirikan sholat, zakat, menunaikan zakat dan menaati Rasul, taat kepada Rasul. Dalilnya surat Al-An-Nur ayat 56 Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taat pada Rasul berarti mengikuti jalan beliau dan sunnah-sunnah beliau. surat An-Nur ayat 56. Kemudian yang kelima, al-istighfar. Al-istighfar. Nah, bagaimana disebutkan dalam surat Al surat An-Naml ayat 46. Surat An-Naml ayat 46. Nah. Yang keenam doa yang merupakan sebab paling kuat termasuk sebab yang paling kuat di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Banyak doa-doa dalam Al-Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Kemudian yang ketujuh takwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun ayat ke-10 surat Al-Hujurat. Yang kedelapan, ibadatu marid, mengunjungi orang yang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 555 522 disahihkan oleh Syekh Albani mengunjungi orang sakit man ada maridan khada fir rahmah Siapa yang mengunjungi orang sakit berarti dia berenang di dalam rahmat. Hatta idza fa'ada istaqarra fiha. Yang kesembilan, istighatsah bi sifatir rahmat. Istighatsah bukan eh, kepada Rasulullah, bukan kepada habaib, tapi kepada Allah dengan sifat rahmatnya. Ya Hayu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan bala bantuan. Termasuk yang paling nah, sebab terbesar juga adalah asyiran yang ke-10 rahmatul abdi lil khalqi kasih sayang seseorang kepada sesama sesamanya. Ini termasuk diantara sebab terbesar di dalam hadis Rasulullah walladhi nafsi biyadi la yada'allahu rahmatahu illa ala rahimin disahkan oleh Syalbani diriwayatkan dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Demi zat yang dijual di tangannya la Allah rahmatahu Allah tidak meletakkan rahmatnya kecuali ala rahim kepada orang yang penyayang. Lembut hatinya kepada yang kecil, kepada yang besar, Nah, seperti dalam hadis juga yang kita kenal, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ard. Rahmatilah, kasihilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kamu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani. Dalam hadis Usama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama innama hadis Usama bin Zaid innama yarhamullahu tidak lain yang dirahmati oleh Allah min ibadihi di antara hamba-hambanya adalah ar-ruhama orang-orang yang penyayang Artinya Allah tidak merahmati di antara hambanya kecuali orang-orang yang betul-betul dia pengikutnya yang banyak kasih sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu berapa di antara sebab masalah, nah, di antara faedah maslakiyah yang perlu buat mereka yang beriman kepada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman dan sifatnya Ar-Rahman. Kita mohon pada Allah agar Allah tidak menghalangi kita mengharamkan kita kebaikan yang ada di sisinya dari istannya, dan karena kejahatan-kejahatan kejelekan yang kita kita berbuat dan kekurangan-kekurangan kita dalam mensyukuri nikmatnya. Baik ilah wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat. Kelima, nama Allah ya kelima lafzul jalalah wal ilah Rabb kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim